Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu rabi'atun nggih. Utawi makalah kang kang papat ku ngene. Kala dawu sapa Umar Umar radhiyallahu anhu. Muga-muga ngridani sapa Allahu Allah anu sanging Umar. Wa jazahu lan malas sapa Allahu ing Umar an ummati Muhammadin sanging umat kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam malas khairan ing kapian. Dawe Sayyidina Umar inna wa satmana Allah ta'ala yu katama iku nutupi sapa Allah sitatan ing barang nem. Minal khisali sang pira-pira tingkah ditutupi visitatin ing dalam nem minal asyai sang pira-pira perkara. Katama nutupi sapa Allah taala ar-ridha ing ridha, ditutupi fitoatin ing dalam siji taat minat taati sang pira-pira taat. Dia cita supaya tenanan sapa anasu sofi fi itu ati ing dalam itu ati. Roja so difuha. krono arab arab yang to metuki sapa wong ha ing toat. Maksudnya metuki secara kebenaran. Fala juzu mengko wenang lana kedi kita anu hakiro ingin yen to no kita toatan ing toat. Walau sohiro tan senajan to cilik jidan klan banget. Di anahu krono saat temen kelakuan rubah makanan terkadang ono porido hurido ne Allah taala fiha iku ing dalam toat. Wa kata malan eno sopo wa taala al ghadaba ing dukani Allah fi maksiatin dalam maksiat minal maasi sang boro maksiat. Diastani ba supaya ngeduwi ha ing maksiat sapa anas menusa. Khasyatal wuku'i karena wedi tumiba fihi ing dalam ghadab. Fala juzu mengko orang fala ya juzu mengko ora wenang lisaksin kedhi wong suci. Apa ayu hakira. Yen to eno sopo ahad maksiatan ing maksiat. Wa intakot senajan to cilik apa maksiat jidan kelan banget. Ya ana krana sak temne wong layak lamu ora ngerti sapa wong. Anahu ing sak temne kelakuan iku kaya kuno terkadang ana fiye ing dalem maksiat apa khodobu apa dukane Allah taala. Wa katabalan nyembunyekno sapa wa taala Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar fi syahr Ramadan ing dalem wulan Ramadan. Ya ta supaya tenanan sapa anasu manusa fi ihya jami syahr Ramadan ing dalem nguripno bulan wulan Ramadan bil ibadah iklan ibadah. Fa inna ajra nafli mongko sak temne ganjarane kesunatan uga ajril fardhi tine ganjaran fardhu fi khairi hingga mliyane Ramadan. Kama tine keterangan fil hadis ing dalam hadis. Bal balik dawuh sapa an-Nakhai Imam Nakhai dawuh ngene. Rokatun dari sak rokaat fi ing dalam Ramadan ku afdhalu luwih utama min alfi rokaatin bang sewu rokaat fi ghairihi ing dalam liyane Ramadan. Wa tasbihatun utai sak tasbihan fi ing dalam Ramadan ku afdhalu luwih utama min alfi tasbihatin dibanding sewu tasbihan fi ghairihi ing dalam liyane Ramadan. Waliyas taitu tulan sebuah tenanan sopong ngakeh fi ihya ilaya lihi ing dalam ngurip-ngurip bengi-bengine Ramadan. Roja yusadifu krana arep-arep yen to nepaki sapa wong metu i sapa wong metu i sing tepakan iku musodafah. Lailatul Qadri ing malam Lailatul Qadar. Fa inna ham ka satem Lailatul Qadri khairun wa bi min Al syahrin dibanding 1000 wulan. Ya te ya ta alfi syahrin salasun telu wa samanuna lan 80 apane sanatan taune wa arbaatu asyrin batang wulan. Berarti 83 tahun 4 bulan itu pas berapa? 1000 bulan. Wa fi hadis Tabrani lan iku tetep dalam hadis Tabrani marfu'an Khalidin rafa'na diangkat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna man sa'tamne wong sana kang zina sapa man fi ing dalam Ramadan. Au syariba atau ngombe sapa man khamron ing arak la'ana wa. Mongko nglaknati ing man sapa Allah Allah wa man lan wong samawati kang dalam boro-boro langit ila misli maring sepadane iki minal kholisani yang ada di tahun seperti Wong sing zina ning Ramadan utawa ngombe arak ning Ramadan dilaknati Allah malaikat sampai Ramadan berikutnya. Fa innaman mongko sak temne wong mata kang mati sapa man qabla ayyudrika. Sedurunge yen to isa sapa man Ramadan ing Ramadan iku falesat mongko ora ana iku lahu kediman. Inda wa mungbe apa hasanatun kaapian. Yataki kang iso jaga apa sapa wong biaklan klan hasanah anara sangkon neraka jahanam. Fataku mongko wedi sira kabeh Allah ing wa fi syahr Ramadan ing dalem bulan Ramadan. Fa innal hasanati mongko sak temne pira-pira kaapian tudo afu. Iku den lipat-lipat nopo hasanah fi ing dalam Ramadan mala tudo afu. Kang ora den lipat nopo hasanah fi ma ing dalam perkara siwa kang saliyane Ramadan. Wa kadzalika lan iku kaya mengkene tadoof utawa difu as eh, perlipatan itu asayatu tapi pira-pira kaelean. Jadi semua hasanat dilipatkan di Ramadan, tapi efeknya semua sayiat juga dilipatkan di Ramadan. Wa kata malan nutupi sapa Allah taala auliyahu ing pira-pira waline Allah fima ing dalem perkara benan nasi antarane manusa. Kaila yahtakiru supaya ora nyepelekno sapa wong akeh ahadan ing suwiji minhum sanging anas. Wa kayat tubu lan supaya golek sapa wong akeh doa ing doa minhum sanging anas. Roja ayyusadifu krana arep-arep yen to nepaki sapa wong alwalia ing wali. Wala juzu mung ora menang li saksin kedhe suwiji ayah kira ento nyepelek ana sapa ahad. Sapa sakhes ahad dan wong suwiji minan nasi sangi manusa. Li anahu karena sak temne wong layat dri ora ngerti sapa wong rubama huwa. Terkadang utawi ahad dan minan nas iku min auliyaihi setengah sangi pira-pira banding birul waliden tentu kita milih birul waliden karena itu yang ada hadisnya misalnya ridho wa firidul tok. Maksiat juga sama. Ada maksiat-maksiat yang secara sorikul hadis, sorikul hadis itu ceplos ya hadis itu disebut mimma mimma yusabibu suhtawah eh, sesuatu yang menjadikan Allah itu tidak senang Misalnya kaya dosa rentenir, dosa menyepelekan orang mukmin, atau dosa menghalang-halangi berjalannya kebenaran. Itu itu adalah kalimat-kalimat atau dosa-dosa atau apa ya perilaku yang Allah jelas ngendikan itu mimma yusabbibu sukhta sesuatu yang dadekno bencine Nah, kemudian di luar yang sorry-sorry itu, di luar yang jelas-jelas itu, ada kemungkinan-kemungkinan yang didawono Sayyidina Umar. Jadi, eling eling ya, jadi yang pokok itu tentu sorry Quran wal hadis itu harus kita ikuti. Jadi orang usah kata kata manan Memang itu nyata. Saya ulang lagi ya. Nak onok sorry sorikul Quran berarti ora usah kata ma ora usah sesuatu yang dianggap disembunyikan kayak ridho wa firidul waliden. Nah, di luar yang sorry-sorry itu baru ada tebak-tebakan misteri misalnya ada orang jadi wali hanya karena tadi misalnya eh, ano ri ning dalan Singkrehno takut ri tadi mengenai orang muslim. Terus ada beberapa orang yang bahkan ditobati Allah hanya karena minumi anjing. Nah itu itu yang misteri, tapi tentu misalnya kok ada pilihan ada pilihan wayai ngombeni ibu yang kehausan. Terus gue spekulasi, wah tak ngombeni asu ya nak menuntut ridhani pangeran. Nah, itu kebodohan itu karena apa? Eh, apa memperbandingkan sesuatu yang sorry ya dengan yang misteri. Jadi tetap kita milih yang sorry dulu apa. Sorry itu yang eksplisit disebut Allah dan Rasul. Begitu juga menyangkut suktuwa. Nah, jadi e, resiko ngaji kitab-kitab yang berbau tasawuf memang seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh terlalu tasawuf dengan makna yang ini ya. Jadi saya ulang lagi apapun hebatnya Sayyidina Umar itu tetap dawe proporsional tadi katama itu ya dengan makna di luar yang sorry seorang lagi di luar yang sorry kalau yang sorry ya kita ikuti eh, jadi tidak semuanya disembunyikan Allah tapi ada hal-hal sing eh, jelas untuk ridhanya Allah kayak firul waliden mencari ilmu terus ridho bekodok koder terus ada beberapa yang sekarang kan ridho bekodok koder malah sangat tinggi makomnya jelas radhiyallahu anhum wa radu orang yang ridho terhadap keputusan Allah Allah akan ridho pada dia itu jelas satu aturannya jadi kue nak ridho peparingnya Allah maka Allah akan ridho ke kamu itu kan berarti satu toat yaitu ridho kepada Allah yang no Allah ridho itu tidak jenis yang dikatama yang disim simpan atau dirahasiakan jadi alhasil pesan saya ngaji itu sing khatam karena ilmu itu ya mirip mirip wong ngomong gitu lah. Jadi misalnya ono wong kelaparan, mesti nganggep yang terpenting bagi dia saat itu adalah makan. Kok ono wong kehausan yang penting saat itu ya minum. Terus kabeh diomongkan yang terpenting. Tika nggung diutang ya sementing rah ditagih kan. <laughs> Nah, itu kan dia ora ora iso jadi apa raisona lah rono wong kok enak emangan sate iku mergo orientasi ini sing penting orang ketemu debt kolektor nah semua akan dikatakan itu paling penting tapi tentu semuanya proporsional napa semua itu tapi ketika kita ngomong husnul khotimah kita akan ngomong yang paling penting itu husnul khotimah tapi sebetulnya husnul khotimah sendiri kalau kita ngomong opo artine kue kepengen husnul khotimah Kemudian perilaku harian kamu tidak mengawal Islam, gak tau ngitmai Islam, gak tau ngitmai wong tua. Sementing orientasinya mau khusnul. Khotimah itu kan ya keliru juga. Jadi hasil kalau pesen semua yang ada di teks-teks kitab-kitab seperti ini KPU proporsional. Jadi katama ya dalam konteks yang katama. Tapi beberapa nyatanya Nabi ngendikan secara ceplos bahwa ridho Allah misalnya firidul Walidin tidak ada kata katamanan memang uh, ada beberapa resep sangka Nabi ini loh yang menjadikan kamu dari Allah misalnya ridol walidain ridho wa ridho walidain ridho sama kodok kodar terus mencari ilmu itu jelas di hadis ridon bima yasna semua malaikat suka kalau ada orang mencari ilmu jadi itu hal-hal yang Allah menjelaskan secara detail secara sorry secara ceplos secara eksplisit bahwa oh, itu semua mahal ridho sesuatu sing dadi ridane Allah Subhanahu wa taala Kemudian wali juga sama. Allah menyembunyikan walinya di antara manusia supaya orang gampang menghormati semua orang karena bisa saja dia itu wali. Semua orang berpotensi wali. Tapi tentu kan ada orang-orang yang jelas rawali. Orang ini ketoro, kelakuannya ketoro, terus itu kan ya kata ma itu ya yang yang yang potensi. Tidak karwane wonge pemabuk, sering menyepelekan Allah dan Rasul, pemene terus Oh tapi kan iso wae wali. Oh, itu sudah terlalu gawe-gawe cara Jawa itu karena itu nggak masuk kategori kata ma tapi jel jelas. Itu juga kata mal mauta fil umri terus ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, masalah Lailatul Qadar juga di sini berlebihan, maksudnya berlebihan itu. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di semua Ramadan. Ya tentu pendapat itu mau proporsional karena kita tahu di semua teks hadis sahih tetap keyakinannya ulama Ramadan untuk Lailatul Qadar itu setelah tanggal 20 sampai 30 Asrul Awakhir nama Al Asyrul Akhir cuma ada orang yang mungkin persyaratannya Allah kue tak kei tapi syaratnya ibadah ngetuk mulai tanggal 1 ya tapi tetap saja Lailatul Qadar itu fil asril awakhir di 10 terakhir tapi tetap cara setare setare dimulai ibadahnya maksudnya setar ning ibadah dimulai 1 sampai 20 tapi nak kue misalnya dua potensi tapi bisa saja Ratul Qadar jatuh tanggal 1 yaitu khorkon lil ijma misalnya atau khorkon lil muttafaq alaih atau khorkon di jamahiril ulama kamu berarti balelo atau merusak konsensus ulama sing darani Lailatul Qadar fil asril awakhir. ngaji karena kita tidak mungkin me menghorku ya meng merubah. Jadi apapun hebatnya kita misalnya sholat Lailatul Qadar mulai tanggal siji, soalnya Lailatul Qadar tanggal loro, nggak bisa seperti itu. Tetap kita meyakini fil asril awakhir. Ya jadi resiko kita tetap tasawuf memang apa ya hati-hati ini kadang berlebihan. Kita tetap meyakini sing sorry, ya, saya ulang lagi sing sorry. Sing sorry, sing ceplos misalnya kanjeng Nabi ngendikan Lailatul Qadar itu fil asril akhir, fil asril awakhir. Imam Syafi'i memilih sing autaruhu sing gan ganjil. Terus ada ulama yang memang milih 27. Nah sudah kita ikuti saja seperti itu. Meskipun tentu tadi karena Lailatul Qadar sifatnya pemberian ya yang mungkin Allah juga punya kualifikasi misalnya sing tenanan mulai tanggal siji DKI sing mapak langsung tanggal 27 dianggap wong nakalan maksudnya kan iso wae memang aturannya seperti itu apa ketika mana sing ibadah mulai tanggal siji barat orang masak itu ya nyediakno kayu bakar berproses nanti mangan karena sing ora proses itu sono mangan terus teko-teko juk melok mangan nah kira-kira ya pantas piye ya, ya itu jadi uh, saya mohon sekali semua teks hadis itu proporsional karena hadis tidak hanya ini misalnya Allah itu menyembunyikan ridhonya jadi orang tidak akan tahu Allah ridhonya di mana yaitu ya keliru kalau kaidah itu umum karena ada beberapa hal yang disebut Nabi jelas ridho Allah misalnya firdal dan itu jelas disebut ya kita harus ikut bahwa luar biasa proses ridho apa walidain apa menjadikan orang tua kita ridho Wal maqalatul satu tema kola sing kelima ini kola dawo sapa usman usman radhiyallahu anhu Innal mu'mina satu nong mukmin yang bagi sayukjo apa opo ayaku ana sapa mukmin iku gulumaku lumaku fi anwa'in ing dalam enam biro biro berno minal khofi sanggeng rasa wedine Allah Ahadua di salah ini sita sing harus ditakuti ku ayah khofa. Kayen ta wedi sapa mukmin mingki balillah sanging sisine Allah. Kita harus takut bahwa Allah bisa saja ya khudain to ngalap sapa Allah minhu mukmin alimana eh, ing iman. Waktu nas ing wektu nazak. Ini tadi kalau Dawe Umar tentang enam hal sing disembunyikan Allah Ta'ala Sekarang Dawe Utsman ada enam hal yang kita harus punya ketakutan lebih. Satu ketakutan bahwa setiap saat Allah bisa saja ngambil iman kita waktu nasi ing waktu nazar. Waktu sing meh mata itu jenenge nasa Ruya diriwayat napa anak nama Mas'udin saat temen Ibnu Mas'ud ikut doa iku donga sabi Ibnu Mas'ud bihada doa iklan iklah doa. Allahumma do Allah ini saat temen ingsun asalu jalu ingsun ka panjinan panjenengan imanan ing iman layar tetu kang ora bakal dadi murtad apa iman wa naiman lan ingsun jalu ing nikmat layan fadu kang ora entek apa naim wa qurrata ainin lan tenange mripat la tangkoti kang ora putus-putus apa qurratu ainin wa murafaqati nabi kalan ngancani nabi panjenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi ing dalam dhuwur-dhuwure swarga khuldi ada enam hal yang orang mukmin harus serius takutnya yaitu terutama takut diambilnya iman ya terutama takut diambilnya iman di waktu meh mati jenis nazak buktinya sahabat sekali ber Ibnu Mas'ud selalu berdoa Allahumma ini asaluka imanan layar tetu wana iman layan yanfadu wa kurata ini datang tanqati tentu kita takut sekali kalau pas dekati mati justru iman kita dicabut Wasani utai sing kaping pindho iku ayah khofa ingin to wedi sapa wong mingki balil hafadati sanging sisi malaikat penjaga il kadibina tegese sing nulis kabeh li amalil ibadi maring pro ngamale kawula. Ayak tubuh ento padha nulis sapa malaikat alaihi ing atase wong ma ing perkara yaftadi kang dadi keweleh sapa man. Keweleh itu dipermalukan sapa man bi iklan ma yaumil kiamat ing dalam dina kiamat. Yang kedua adalah orang itu takut bahwa malaikat yang menulis amal kita akan menulis sesuatu yang kita akan dipermalukan di hari kiamat. Ani Nabi Shallallahu alaihi wasallam kala dawa sapa Nabi fudu dunya utawi kemaluan sening dunyo. utawi dipermalukan ning dunyo utawa ino ning dunyo ku ahwanu luwih ringan min fudu lil akhirati timbang kemaluan atau rasa malu atau dipermalukan ning akhirat Rawang riwayat nang hadis sapa atau tabrani Imam Tabrani Anil Fadl sange Fadl qalan Munawi. Ail aru tegese utawi cacat al hasilu kang hasil di nafsi ketiawawaan min kasfil aibi. Sange kebukae aib fitunya ing dalam dunya bikos ditanasuli kelawan nejo bela diri misale minu sange wong iku ahwanu iku luwe napa ringan mingkit manihi tinimbang kasimpene aib ila yaumil kiamat itu meko maring dina kiamat hatta yang tasiro kesigo gemedar apa ep wa yastahiro lan masyir apa ep fil kivi ing dalam panggonan hisap Walidalan krono arai kilama wako tumi tumiba sapa ba'du sahabat sebagiane sahabat fi zina ing dalam zina. Warafalan ngerti sopo ba'du sahabat hadal hadis saingkilah hadis akor mongko ikrar sopo ba'du sahabat bidali kaglan mengkono-mengkono zina. Lahu maring Kanjeng Nabi liyahudda supaya ngekhat sapa nabi hu ing iki ba'da sahabat walam yarjilan orang mencabut sapa ba'da sahabat anil ikrori sang ikrar ma ta'ridi semertane oleh mem tokno kanjeng nabi mem tokno itu menawarkan nabi lahu maring ba'di sahabat birujuki lawan rujuk mencabut ikrore li ilmihi krana ngertine ba'di sahabat bi anna fadihatahu lan saat temene rasa malune wong fit dunya ing dalam dunia bi hati klan lan dilakonine haji iku ahwanu iku luwih ringan min fadihatil akhirati timbang malu ning akhirat. Jadi walhasil kemaluan sing ana ning donya rasa malu dipermalukan ning donya iku luwih ringan timbang nanti kita dipermalukan ning mahsyar di depan umum. Jadi misalnya mau koyo ya contoh paling gampang tadi. Kue hasut be wong ning dunia iso mbok sembunyikan nanti dipermalukan Allah neng akhirat karena kamu duwe rasa hasut. Apalagi kalau ngenteni jatuhe wong soleh, jatuhe wong alim, orang-orang yang berkontribusi terhadap agama ini. Terus ke hasut bu arab-arab jatuhe, lalu nanti nanti dipermalukan di hari nopo kiamat. Lu ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari nopo kiamat. Wasali sute singapeng kaping telu iku ayah khofain di sopo wong mingki bali setane sanging sisi setan. Ayub tilain to batal sopo setan amal hui amale wong ai solihah sing amal soleh amal soleh yang kita lakukan lama puluhan tahun ya mau misalnya kita ngurmat yatim puluhan tahun ikhlas tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus gue getun getun karena ngamal sama seseorang yang nggak bisa bales ya jasa berarti amal kamu itu dibatalkan Mulane orang no wong alim kecuali cuek karena tadi tapi kadang masyarakat itu ya angel kandanan hampir semua orang alim itu nggak suka kenal santrinya bukan karena nggak mau bukan karena tadi sebetulnya ingin sebar mulang ya wes mulang karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau ngatur-ngatur kok akhirnya terus kena gak dituruti seakan-akan wong ngaji ini mbak aku kok gak nuruti aku sehingga banyak orang alim yang milih cuek-cuek itu yang ditekdir kenal ya kenal yang ndak ndak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur. Kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya itu hadun nafsi. Hadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangi itu tadi. Ya masyur banyak orang alim yang nggak mau ditemuin muridnya. Bahkan Sofyan Asori itu masyur. Yang boleh sowan saya harus yang nggak pernah ngaji saya. Yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya. Karena takutnya tadi. Karena takutnya tadi misalnya ada orang alim ngajar 10 tahun sama orang itu. orang itu jadi orang kaya raya sukses. Kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti ngundat-ngundat tak ulang kok gak loyal gitu itu jadi terus banyak ulama yang milih cuek cuek wis ditegur ketemu ya ketemu raya wis ya tapi ada saja ulama yang nganggu syariat justru di dikumpul lo ben ada ikatan sampai alumni bu ikatan sampai macam-macam ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macam nah jelas pastikan bahwa semua itu tidak hadun nafsi tidak karena keinginan itu itu memang berat apa ya aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat yang jelas saya pastikan Nah, ono wong gawe perkumpulan grup alumni ngaji atau alumni apa saja asal ndak nafsu gak apa-apa tapi kalau kira-kira itu nafsu ya tidak usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakoni misalnya kalau kulo bejengan kan ngaji jalalan nama, saya tentu suka nggak kenal kalau nuruti karena itu lebih aman secara ikhlas tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya nggak ada silaturahim nggak ada penguatan agama Allah karena nggak ada muasalah nggak ada sambung menyambung itu kan F setan itu kan di sisi muasalah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau ndak tersinggung itu juga setan tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri mungkin selamat ikhlas karena tidak apa ya tidak berharap dari mereka tapi resikonya ada beberapa santri kita yang nggak pede ngiai karena nggak sambung dengan kiainya atau nggak pede ngiai karena nggak kenal kiai indukannya karena takut hukum raiso dan ilmu pas-pasan itu kan repot. Dan itu harus dikelola secara ikhlas. Saya punya sekian santri yang yang di Papua di mana-mana. Kalau nggak sambung saya nggak berani. Takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia tidak bisa jawab. Ada orang-orang yang sebaiknya kita tidak sambung karena tipikalnya memang nggak suka sambung. Mungkin dia wataknya pemalu, atau wataknya tertutup kita kan tidak pernah tahu-tahu watak ya kalau maslahatnya putus ya putus tapi jangan putus hubungan hati tapi dia tipikalnya orang yang nggak suka kumpul Orang Jawa isinan. Kan orang tuh kan macam-macam. Yang penting semuanya jangan karena hadun hafsu nafsi. Itu eleng-elengnya terus. Makanya Sufyan Asori masyur. <laughs> Suami muridnya itu muah muah Karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru. Nah korek sabah yang terkenal Said Hamzah Hamzah Az-Zayyad itu uh, dia pernah ada orang sowan ya Hamzah saya ini punya utang banyak, tolong bilang sama Muhyiddin jenengan yang kaya supaya mensafati saya. Jawab Hamzah, saya minta air putih sama santri saya saja, nggak pernah menyuruh santri saya supaya melayani saya saja saya tidak pernah karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri dan itu menjadikan amal dunia itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu Ya tentu tidak semua ulama seperti itu. Ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah. Ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah. Itu kan istihad. Yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadun nafsi. Itu, itu semuanya motifnya itu nafsi itu jangan. Karena tadi kalau kamu terlalu tertutup, terlalu terputus, nanti nggak ada kekuatan Islam dalam hal silaturahim. Makanya Dewi Imam Ghazali ya tidak semua ulama kayak Hamzah Azayyar, tidak semua ulama kayak Sofyan Asori. Tapi juga kamu jangan terlalu manajemen. Kira kuabe umatem anggap aset. Agi rombongan umroh spiro umat sak lagi terus dihitung kan. Terus itu kan ya terus repot semuanya diasetkan apa? Semuanya diasetkan nah, itu ya bahaya betul itu. Bukan bahaya pada dirinya dia tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi materi, jadi aset, jadi itu. Ya sudah kita ngikuti uh, aturannya Allah dan Rasul. Ya nak cara kula paling gampang ya wis alami ya alami nak sing ditakdir Allah kenal ben kenal ora ya wis penting wis buan ngono kabeh. Ya sudah darhum sudah sudah sementing tadi ikhlas ya. Cek kamu memilih tidak kenal ya yang niat ikhlas, milih kenal yang niatnya ikhlas. Sesuanya semua itu tidak hadun, tidak hadun nafsi. Yang jelas paling parah itu Sufyan Asori, masyur. Sangking masyurnya sampai beliau <laughs> tahu kecemplung sumur neng Arab itu kan sumurnya ya mesti ini rapati jeru sumur kemudian padahal dia gurunya Imam Syafi'i gurunya ulama-ulama top siapa yang nggak kenal Sufyan Asori setiap ada yang menolong kamu pernah ngaji saya ya pernah siapa sih yang kawasan sini yang nggak pernah ngaji jenengan semuanya mau ditolong mereka khawatir nulungnya mereka itu sebagai imbalan tahu ngaji Akhirnya ana muridnya sing pinter ya rada kurang ajar tapi pinter. Golek wong beduwi sing ora tau ngaji, mergo ditulung sapa ora gelem. Agar ana beduwi ya rada diakali iku ana wong kecemplung sumur tulu ya, beduwi rono. Kamu ngaji ya, ambek gue ora kenal ngaji-ngaji opo. Aja terus gelem ditulung mbek beduwi. Mergo ora tau apa. Berarti wong iku nulung yo ikhlas mergo ngerti ana kecemplung ditulung. Sofyan Asori ya gak perlu jadi kompensasi. Tahu nggak sampai segitunya untuk paling ekstrim dalam bab itu tuh Sufyan Asad. Tapi uangnya ya keramat. Hamzah saja itu sing termasuk korek Sabah dengan diantara kuro Sabah ada namanya Hamzah itu ya keramat. Ya ayo ya, kakek manajemen santri ini gue serang arah keramat. Ya, tapi yo ya, yo ya rapopo tapi serapati keramat. Ya. ya karena tadi apa ya tetap lama-lama itu jadi khadun nafsu. Misalnya kiai ini di biro umroh terus anak buahnya santri ini juga umroh lewat travel ya rodok piye terus kamu ada ra enak tapi ya tidak salah tentu ya ya sah saja karena santri ini ya kurang ajar juga ungkaruan kia kiai ini di biro kok daftar biro liya kiai ini sama santrinya ya kacau juga tapi kiai ini terlalu berharap ya kacau juga yang sing selamat sobo sing karuan ra umroh itu malah selamat. Ya. Sing diri apa nih, nunggu cara kena orang ngono manfaatnya lah kemana ya. Ya tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biru umroh kemudian yang bikin orang fase atau orang lain kita ya kedusan karena nyugeno wong nopo fase Tapi ketika kamu bikin terus sampai tomak neng santi-santimu sendiri juga bisa fase karena terlalu memanajemen santri. Ya itu memang hidup itu gak gampang. Tapi yang jelas yang gak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin, alasannya jago ikhlas, kemudian yang bikin wong fase. Akhirnya komunitas ibadah umroh hanya dinikmati wong-wong nopo fase karena mereka bisa bisnis secara baik. Tapi nak sing melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang labanya untuk orang soleh, kemudian manfaat untuk pondok, untuk umroh yang jelas gak gampang lah, ngelola kebaikan gak gampang. Tapi semua itu bil ilmi, harus ada ilmunya. Mungkin suatu saat aku jadi biru umroh. Pertama sing umroh kue, ceblok nang Pakistan nanti. <laughs> Pakistan mending India, atau temangsang nang Singapura. barang mas komplain lagi terlantar gini komplain, kue terlantar nih masar Barno. <laughs> Tidak kok neng nopo Pulau Karimun dah pulau nyamuk. Gus lah umroh kok dok ini penebusan dosa sih nggak lagi ini Mekah. <laughs> nah, nak gelem ya nak gawe saiki. Nah, kok pulau nyamuk sih nggak apa. Beristighfar cokoti nyamuk dosa milang. Nanti nak kita irung hilang ya terus no nggak terus lagi. Kulon paling wedi manajemen angel ngaji itu angel, tapi siapapun itu anut umumnya ulama. Setahu saya guru-guru kita ku ya ana sing gawe warung, ana sing duwe toko karena tadi nak santri bronjo ning liyane ya sakake kiaimu. Tapi kalau terlalu berharap ya sakit santri itu kan nggak gampang memanajemen begitu juga umroh ya gitu haji ya gitu semuanya makanya Rasulullah itu unik Rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan kelihatan nggak apa-apa nggak kenal sahabat karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri gitu. Tapi kadang kelihatan tanya-tanya sahabat yang nggak hadir ditanyakan, yang nggak kelihatan ditanyakan. Ada yang nggak ditanyakan karena tadi tipikal orang tuh macam-macam. Ada yang suka ditanya, ada yang suka enggak. Allah bikin watak manusia kan beda-beda. Ono sing wong sowan kiai malah ngel-ngelo kiai, saking sopane mlungker terus, nak gak ditakoki gak omong. Malah bingung tuh kiai ini maksud maksudnya gue piye sowan mau melungker terus. Nah, ono sing sowan niku saking ramai menomong nanti kiai ini ra cuma nomong, oh jenenge wong akeh, ono wong akeh. Ya sing barno semacam-macam dunia. Malah ngel-ngel wong semua terus piye kiai ini bukan piye. dikandani orang roh maksudnya ku piye ditakoki yo keselen Mau jawab si sitok apa? Angking sopan. Warofi uti kang kami papa tu ayah khofain to di sopowong wong di malakil mauti sanging sisi malakatul mauti. Ayak khuda ento ngalap sapa wong hu ing wong ayak bida tegese jupuk sapa wong ruhahu. Yak bida tegese jupuk sapa malakul mauti ruhahu ing nyawani wong halakoni ing tingkah anane wong fi ghaflatin ing dalam lali lali anillahi taala sing Allah taala bahtatan kelan dadaan efujatan tegese dadaan min wairi taqaddumi sababil mauti sangking tanpa sebab pemulaan kematian kita selalu takut ujuk-ujuk malakul mauti jupuk nyawa kita dalam keadaan lupa Allah Subhanahu wa taala. nak nek apa mati lorot sik yo ana ana hikmahe supaya iso siap siap tapi aja terus loro dunia muntek gue ngobat terus mati <laughs> aduh sih gak sopan ya. wah gak sopan ya. hmm, dunia dari loro kok nganti dunia entek lagi mati suwong nak bakat aduh ora bakat tapian mbok yo aja mati mati air ora usah ngentekno dunia sik sake anakmu lho kadang wong kan agak loro piye ngentekno dunia bariku tetep mati cara kula iku kurang beretika niku sakake anake <laughs> sakake anake aja geman ngono maksude sakake kan anak apa dadi donga Gusti nak badhe jenengan pejai nggih monggo mumpung niki kula pun siap mati wis ya, ya nganggo dunya sak kadare aja dintekno sik tetep mati sampai orang tuane bingung coba jenenge anaknya bingung bujumu bingung piye ndak kok tetep mati <laughs> jebule anjen dendam nih dendam daripada marisi anak mendingan tak gowo dhewe <laughs> wah oh, gak sopan ya ini rasa tahlili mung kelakuane ngono wal khamisu te sing kelima iku ngene ay khofu te kese wedi sapa wong mungkin bali dunya sangi sisi dunya emata mata iha tegese e, papa papai sedunya wasinatiha lan ya te kese ayah sedunya ayakhtar Eh, nyanto kebujuk sopo wong Minane kebujuk ayat ma'inna tegese ngerasa nyaman sepuang wong biha kelan dunia. Kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu sehingga kalau dunia itu nggak ada kamu tersiksa. Itu ya repot. kayak zaman awak dhewe rung suka, iku duwe saya mau ngopi ya wis seneng. Barang wes suka, nek ada di tabungan sak juta orang juta nggak nyaman. akhirnya kita nyamannya dengan materi. Di lu lunga itu ya wong mayeme gue jimat, saya nek gue ATM, gue HP itu gak nyaman lagi lu lunga jimatem karek ning omah tetep lunga, tapi nek ATM karek utawa HP-mu karek balik. Hah. Aduh serepet. Ya yes, ngono macam-macam. Ya yes, apa-apa zaman akhir, tapi kita tetap belajar secara ilmu. Apa belajar secara ilmu. lu lunga Jakarta ya nyaman-nyaman. lu nak terlantar ya turun ning masjid. Saiki gak nak gak di hubungan WA di Jakarta orang nyaman. <laughs> Mereka kepengen nyaman di Jakarta mergo kancane ah akeh sono ono yang saiki ruwet jadi ora usah bayang ngono kula kecelok wong alim termasuk toko. Kalau lu ning ndi ora tau ngubungi wong setempat wis anut kula biasa tentang terminal Surabaya suwi bisira liwat e santai kabeh kawulane pangeran ketemu wis ribet ketemu dagang asongan ya kawulane pangeran kabeh umat nabi wis ora ribet ditulung wong sugih iku bolak-balik diterno ala wong awam ya bola balik soalnya urip ora usah di manajemen ben kono ning dunya mesti 8 menit ya ribet jadi nih, jadi urip itu umur dunia mulai digawe nganti kiamat iku dinisbatno akhirat ana sing ngitung mau 8 menit iku mulai pertama dunia digawe nganti dina kiamat iku dinisbatno selawase akhirat mau 8 Pemenang umur umur terima bolong puluh tahun, nol nol nol nol nol koma sekian. Ya ngono kok pengen dihormati wong pengen dijujuk wae ora penggawean ben. Tapi kalau tadi, kalau kamu nggak suka dijujuk orang, nggak suka dihormati, itu juga buruk juga kalau berlebihan, karena kamu tidak ingin umat punya adab, punya etika. Tapi eh, kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan, karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati, nggak gampang ngelola itu semua nggak gampang. Saya juga gak suka orang sufi yang berlebihan, gak suka dihormati, gak bisa salami template, gak suka di khawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika, tidak punya aturan, tahu haknya guru. Tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan, jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati. Maka kita harus seimbang. Kita juga suka umat itu sopan karena itu menjadi umat berperadaban. Kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam. Tapi kalau kamu itu kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu itu pasti kamu disalahkan Allah juga. Karena tradisi umat menghormati kamu menet supaya menguntungkan diri kamu itu nafsu. Makanya itu ngelola itu tidak gampang. Tapi kalau kamu suka aku gak seneng dihormati orang. Kemudian orang nggak punya etika itu juga disalahkan Allah karena menciptakan umat tanpa apa? etika. Ya sudah mang, makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kadang dihormati duko, tapi kadang ada orang tidak hormat ya duko karena nggak nggak masyur kan Nabi kalau beliau lewat kok sahabat berdiri beliau ngendikan kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja jam biasa saja nggak usah berlebihan. Tapi ketika ada orang nggak punya etika Nabi juga duko karena Nabi diutus liutam lima makarimal akhlak. Tapi semua itu nggak ada nafsu, nggak ada nafsu. Itu hebatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semua itu ditata. Sekamane nah, kita di santri medit itu ya seneng. Mergo itu didikan yang enggak baik. Tapi misalnya kowe berharap santri kulo mau dengan makna ngekeki kowe itu ya babnya ditomak. Napa babnya di tomak. Tapi kalau membiarkan santri medit, kamu ndak tarbiyah. Medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah. Dan kamu membiarkan orang itu medit. Ya itu bahwa kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua apa? Ilmu. Wasa disutai kang kaping 6 yuka ya khofain to wedi sapa wong mingki balil ahli. Saking sisi keluarga wal iyali lan anak putu. Wahum utawi al ahli wal iyali kuman wong yamunu kang rumat sapa wong hum eng wong akeh. Dikatakan keluarga orang harus kamu rumat. Kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita, sama keluarga kita ayas takhila. Ingin to dadi sibuk sapa wong bihim mau kelawan ngurus keluarga. Soalnya dia anak, wae perainan, jaluk perainan, bujo, nyumbu urusi terus, terus kapan ilang pangeran. Tapi misalnya kira tau ngurusi belas, malah kau udah ke problem. Nah itu kan kita harus bisa ngelola itu. Misalnya kita jadi kiai, anak atau bocah liburan, nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang saya tidak pernah dijak liburan. Akhirnya anak em trauma jadi kiai, mereka reputasi kiai itu ratau nopo liburan liburan. Tapi kalau kamu selalu liburan nah, ngaji kapan jadi kayak gimana itu kan gak gampang ngelola itu tapi kalau ngaji terus sampai anak merabu jalan-jalan nanti lama-lama anak kamu cara berpikir ngaji itu problem mulai nah, kudu seimbang seimbang mesti hai anak-anak dolanan dituruti hai bujumu nanti ngetro mulai bosan gue ya turuti gue ya lagi mangkel, turuti ben mulai. Oh, nak kesuwan ketemu boy ya cerewet juga balik meneh. Dadi sing ngono. Mane donga di mertua cerewet ben ah, bojomu ora kerasan ning omah. Susah lho di mertua apian karena kadang anak ini lebih nyaman dengan ibunya timbang sama suaminya. Tadi ono santri santri kok "Gus, di mertua apian niku enak ta ora?" Embuh karek kue. Ternyata jawab, "Ra enak, Gus." Kok iso? Dekne kuwi sapian, kancaku kuwi sapian. Tapi wong tuane mertuane luwe apian. Sehingga anaknya tetap nyaman ning omah timbang mbek bojone. Aku tunggu ya Allah mertuaku mau rapi rapian. <laughs> Ternyata baru kayak rapian itu anak itu nyaman bucu ini. Berkon ning omah luwih ganas. <laughs> Enak nih, mertua apian apa rapian <laughs> aja. Bahaya mertua apian. Masalah mau terus bojomu nyaman ning omah. Ning oma isu wis dikai sarapan, dikai uang jalan, wos semua aja. Neng gono mangane ra jelas, sarapan ra jelas. Akhirnya minggat. Tapi nak wong tuane iki cerewet juga. Mana itu teko, musuh mau mah kok mulai. Ngono anut bojomu. <laughs> kan alhamdulillah. Isin cerita kanca kula. Terus kedua iku ndekne ndedonga elek. Ini kisah nyata. ini tahu mantu tunggal, itu sesuai yang mertuane. Wong kanca kula akrab. Sesuai. Padahal bocah iku ora tau ndek dhuwit. Kanca kula niku rada di ora disenengi rezeki, ketoke ora di hubungan baik sama malaikat Mikael. <laughs> Wis jenenge rezeki uga seneng. Jenenge di dhuwit tak kei. Dalah wong roh dekne iki ora kepengin ngekei. Kulo ngekei dekne maksa asline ora kepengin mergo wis ngerti nak Mikael gak pati berkenan muka dereku. <laughs> Tapi sering tak kei ya dhuwit. Dungane ku elek era karuan. Dia pertama ratau tau dungo. Suwe-suwe iku dia adik ayu, adik IP ini ku ayu, dirabi wong suke, Oh tamat deh nih Kau mertuane tuh wayang mbek mantu sing anyar. Mertuanya ru ngajak no mertuane ngomprono ndek niku. Akhirnya mertuane iku ya Allah bodoh kula Gusti di mertua di mantu melarat. Saiki bodoh di mantu suke Ngenes langsung loro. <laughs> Jadi diantara kadang ono masalah itu kita tidak pernah ngira. Ya mau pas mantu tunggal gak di rival terus boleh ono mantu pendak pendatang <laughs> jebule iki luwe prospek. Wiku yo mahjub nang akeh. Jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah ya. Padahal mantu sing anyar ya wong apik. Ya wong apik dene sugih mertuane diumrohno terus dikai dhuwit kan ya apik. Tapi iki terus ngenes terus. <laughs> maju, wis maju terus ke problem mana terus. Ya ge di mertua apian apa ora? Napian resikone bojo kamu lebih nyaman kalau pu pulang. Isben ono kersane pangeran, is anut bagiane pangeran, isiku tompo nopo. Yang jelas keluarga itu jangan menyibukkan kamu ang zikrillah sange eling Allah taala wa ati lan sange taat ning Allah. Wal maqala tu satu ku analian karoma wa aja anahu qol man desapane wong jam jamaah bolos sapa man sita sitata khisolen enam hal. lamnya tak mung ninggal sapa man lam truk mongko tegese ora ninggal sapa man di jannati maring swarga matloban ing golekan mesti golekan. Dia tidak meninggalkan sesuatu yang menjadikan dia perlu nyari surga wala nari ribaroman. Kan ora sangin rokok mahruban enggon melaju Jadi gampangane orang yang melakukan enam hal ini dia sudah gak perlu nyari-nyari cara masuk surga dan gak perlu nyari-nyari cara menghindar dari neraka. Artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk sur surga. Eh hadis cita tu tege utai enam iku mafatihul jannati iku kuncine swarga wa maghaliqun nari lan dadekno gembokin rokok. Jadi kalau kamu melakukan enam hal ini berarti kue untuk kunci untuk masuk surga dan minangka kue ngunci neraka rokok. Jadi rokok itu rano jalan ganggu kue. Mereka semuanya terkun terkunci. Awaluha. Makanya ini hibati Ibnu Hajar al Asqalani yang Sayyidina Umar cerita semuanya misteri. Sukridane Allah misteri, suhtuah misteri. Dan Dawei Sayyidina Ali ada enam hal sing dadekno kowe iku mesti mlebu swarga. Nak mbok lakoni neraka ketutup. Jadi pas neraka liwat, kowe pas liwat pun neraka ditutup. Swarga dibuka. Jadi kabeh mlebu ra iso wong nerakane di tutup. Tapi jogeman lewat pas neraka buka, paham ya? <laughs> Tak warai trike, oh jogeman lewat pas neraka. Oh, nah pas kowe lewat itu kita bukaan kabeh, itu bahaya itu. Kenapa? Bahaya. Ya jadi kudu duwe mafatihul jannah wa maghalikun nar, apa? Mafatihul jannah wa maghalikun nar. Jadi kita duwe kunci go buka swarga. Ya duwe carane ngunci, nutup neraka. Jadi kan mesti lewat neraka maksudnya. Ruang samu swarga gak liwat neraka, liwat neraka sih. Iku bahaya nak bukaan itu. Bahaya. Ya kena takok. Siji ya jelas ya mafatihul jannah wa magha likun. Ini dawuh Sidina Ali. Awaluha utawi kawitane iki kabeh sitah iku arafallah. Ngerti sapa wong Allah taala, ngerti bi annahu, mulane ngaji. Kelan saat temne apa ya, kholiku sing gawe ndekne wa raziquhu lan sumaringi rezeki ndekne wa mukhihi lan sing uripno ndekne wa mumitu lan sematene. Kita harus ma'rifatullah bahwa Allah itu zat yang super bagi kita. Karena dia pencipta kita, dia pemberi rizki kita, yang menghidupi kita. Oh, Ta'aluk kembali Allah luar biasa. Setiap saat kita ingat bahwa zat terpenting dalam hidup kita adalah Allah. Cara meneling duit ATM, meneling apa Eling wae eling Allah. Iku pertama kunci sing dadekno swarga kebuka, neraka ketutup. Jadi nanti jalur yang kamu lewati neraka ketutup. Swarga kebuka. Jadi pas kowe mlaku saya enak dhewe lah ora ngara ceblok wong ketutup. Tapi nak bukaan wah resiko you know. Sausir roh pangeran fa atoa mengkono ati sapa wong hu Allah fa wa fa kohu mengko nyocoki sapa wong hu ing Allah fi awamirihi lan boro-boro perintah Allah. Yes, kenal Allah dengan semestinya kemudian mentaati Allah. Nomor loro wa arafa lan kenal sapa wong asetona ing setan. Ngerti bi anahu lan sak temene setan aduhu musuhe wong fa asahu mongko durakani sapa wong ing setan ay khalafa. Tekse nyulayani sapa wong amrohu ing perintah setan. Dia kenal setan kemudian menjauhi setan. Ora kenal malah terus akrab iku Wa arafa lan kenal sapa wong al akhirat ing akhirat bi ana lan sak akhirat darul baqa omah keabadian fatola Mongko golek sapa wong hak ing akhirat bistik dadi zati kelan nyediakno sangu laha maring akhirat. Wa arufalan ngerti sapa wong adunya ing donya biana kan satene donya faniatun rusak. Wa anhalan satene donya udarul mamari mau omah guliwatan tok. Mengerti nak donya mau liwatan tok farofado mongko buang sapa wong hak ing donya ay taro se buang sapa wong hak ing donya. Walam yakhut lan orang ngalap sapa wong minat sang ing donya ila bi qadri kecuali kelan kadar sangune wong lil akhirati krana akhirat. Wa arafalan ngerti sapa wong al haqqa ing hak ayi sawab atik sing sing bener minal ahkami sing mlebu hukum fattaba'a anut sapa wong hu ing hak wa amila lan nglakoni sapa wong ing hak ngerti barang hak kemudian ngikuti dan mengamalkan. Wa arafalan ngerti sapa wong al batil ing barang batil eh khaira sahihi tese barang sing bener fajtana ba mongko ngedi sapa wong ing batil dalam nyamal lan orang ngamalno sapa wong ing batil ya iku cekeli ya punya enam hal sing dadekno swarga dibuka neraka di Tutup mun niku kudu yakin kudu yakin anul yakin. Kula lah nggih kepingine kula sewoke pas liwat tuh pas tutup. Ya, cukupan ke liwat pas apa? Ah, Misalnya bukaan ya sing terbang ae dadi kang liwati ruwet nang liwati wis ruwet. Wal makola tu safiatu tema kala kang kaping pitu iku kola dawuh sapa aliun karma wajah iku ngene kola aliun karma wajah wa finus hotin wa kola Umar radhiyallahu anhu. Iki kalau yakin daunah siti Sayyidina Ali, di daunah Sayyidina Umar karena ini konsensusnya sahabat. Saya ulang lagi konsensusnya sahabat. Meskipun sanat kita kebetulan yang ngendikan tuh Umar atau Ali, tapi sebetulnya ini e, kebenaran konsensus. amu te pira-pira nikmat ya azamu hati kesewete gede ini nikmat iku tato asya ana 6 pira-pira perkor Siji al-Islamu Islam. Nikmat terbesar kita itu Islam. Dan ini harus kita tanamkan sehingga kue neng dunia orang di pangkat orang di dunia biasa wae asal duwe nopo Islam. Wal Qur'anu lan di Qur'an. Suwong kudu diapalan Qur'an Waduh, Ya waduha wa yasin apa apa saja. Paling ndak punya pegangan-pegangan dan prinsip hidup. Jogeman wong ra apalan Qur'an. Misalnya kaya kula misalnya kula sebagai wong alim misalnya. Iku kampanye ilmu, giling-gilingan nak Qur'an iku ngendikan ilmu. Bahkan Allah mengkampanyakan dirinya, mengenalkan dirinya Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an utai Allah iku dat sing mulang Quran terus kita iku mulang Quran tenanan wong Allah sing karuan zat terbaik terkuat ngutus kekasih orang terbaik yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku nyifatine iku alamal Quran wong sing mulang Quran dat sing mulang Quran kan kula nu mulang tafsir usen ben wong ngerti Quran meskipun kita tahu kita ya potensi salah tapi kan lumayan Nah, aku ya potensi bener, salah terus itu ora oleh mulang nah itu bahaya iku kan. Sing bener itu bener potensi. Salah, cocok salah terus. Kadang bener wah itu ya perkara nah iku. Enggak sing penting kowe wis mesti ijazah ulama-ulama sini misalnya rapal Quran kabeh apa ayat kursi, Muka ayat kursi itu semua Quran itu ditulis nih Loh Mahfud kecuali ayat kursi dewi Nabi khusus ayat kursi ku aku jupuk min kanzil arsi. Jadi kemana Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran itu neng dokumen umum gitu tentang Loh Mahfud. Tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsi. Kok gudangin apa? arsirnya nah, ada ayat-ayat yang lebih uh, spesial. Kalau sampean tanya, Lugus bukankah semua itu dawe Allah? Ya betul semua dawe Allah. Tapi tetap ada dawe Allah sing hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadoil, ke keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, yaitu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri tentu sepe spesial. Gitu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fangkihu atau balakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan nggak mungkin setingkat ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai wayo Nah, tentu beda. Tentu semuanya spesial karena sama-sama kalah muah. Tapi tentu beda dokumen ayat kursi tentu nggak sama dengan dokumen ayat fakihum atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya minkan zil arsi. Jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapalo ayat kursi. Kan yura ya lucu misalnya wiridan yang tahlilan fangki homa atau balaku menan <laughs> terus terus lucu toh. Tahlilan kok ngono iku piye ngono. Aneh-aneh. gue mikir tuh, senengane mbok antoh. Mosok ayat Quran kok beda-beda. Goblok kandhanane angel bocah. Dadi kene kayaknya gue wis ngaji malik bayi. Ya. Jadi ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Ma ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Ayat tentang gue ya wakul wasrobu, kon mangan ngono. Nah, misalnya terus tahlil terus wah kulo wasruf <laughs> ya lucu deh, Bocah kok kandanane angel. <laughs> Pusing ambek kowe. Ngaji tahunan gak ono perkembangan. <laughs> Nyabis gue rame-rame dunya wah. Gue rame-rame apa? Dunya. pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Oh, setan setruk tenan. Paham itu. Mulai setannya tangin, ah tenang ya Rafa. Waduh. Serepot ya. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi KB ayat Quran spesial, tapi ini ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena falkulu kita buah walkulu kalamu. Tapi kue nak ngingkari itu ya keliru wong dohire kanjeng Nabi ya ada ayat yang dipuji sundul langit ya ayat kor kursi itu saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari kanzil arsi katanya dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya itu nabi begitu bangga semenang nabi mau ayat kur kursi sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya semua umatnya dilatih ayat kursi dan itu memang spesial coba saya kalau baca ayat kursi saya kalau mau tidur tuh mesti baca ayat kursi Mesti ora pendak tahlilan ana sing order mboten kaya niku apa-apa. Mosok eling pangeran nek pendak apa? Ngono kok <laughs> aneh-aneh. Oh, tahlil kok dikritik yo keliru sing kritik. Wong maca ayat kursi yo mbok kritik. Tapi ora dikritik yo perlu dikritik. Wong maca eling pangerane kok butuh berkat le dul dul eling yo eling ngono kuwi cara kula ya padha dene. Sing kritik mek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan. Nate Gus ana undangan, <laughs> nak boten ya mboten. Lah yo eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Mana ben ono sing tetap ngeritik, ben seimbang dunia iku ben seimbang. Apa? Balance kono sing ngeritik. Kalau bolak-balik ketemu sing ngeritik tahlil iki sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya mah. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal iku ya ora ono dalil. Cara kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to orang? Ya ndak ada ya wis harus meneng ae sebenarnya ketemu pangeran. sebenarnya ketemu pangeran cocokan di sing ben bener. Nah, yang jelas nak sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita eling aku nanti Gusti nak wonten undangan. Perkara <laughs> bocah kok eling iya eling pangerane kok beda apa? Nah, tapi misalnya kayak kudangan, orang kudangan belas ditakoki pangeran, diundang tonggo kok ora teko. Mergo wedi bid'ah misalnya. tapi nekani nekani tonggo ya perintah Kanjeng Ya sudah, nggak cocokan ya, usah debat ini, nggak apa. Cocokan ya. Tapi nak cocokan mbak aku ora ketemu. Wong sing nyoal ning ijene mahsar aku suwargo, swarga. <laughs> ketemu, nah aku ketemu nih suwargo ya nak cocokan. <laughs> Jadi gue ikut mikir ya, jadi ayat kursi gue dipilih ulama perkara nih, nopo Ayat itu kan spesial dengan Kalau nemu buatan sakit ilmu nak gak mau ayat kursi. gue mau cocok lisan, gue mau cocok hati setiap saat. Mergo rumangsa kau pancen luar biasa. Allahu te Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah ambek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib. Utau coro Islam Isa itu diangkat. Di itu objek. Apapun hibati Isa diangkat, diposisikan di langit, di. Kerennya apa? jadi di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya yaitu Allah Subhanahu wa Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan, ketakutan. Nak pengiran mati ku Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. ini tetap baik-baik saja. Sistem falak apa galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kuwe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? itu gak keren karena bergantung itu gak keren al qayyum yang Allah itu zat yang berdiri sendiri oh, itu kan terus sopan lu kan mau cari kursi sopan bejani Gusti kalau mau ayat kursi aku ya cari ora kasih hati kasih hati mbahmu bocah kok Oh, bocah nara bakat wali. Teke wis di materi no. Kasih hati apa nama maca ayat kursi? Kasih hati mbahmu no jimat ya seneng. Pulau ya seneng. Maksudnya ku, tapi bu ketingin teman-teman yo oleh oleh rezeki dia kadol jimat ke piye. Sing iso ngatur uang, wong sapa wis kamu kau disepuro pangeran. Ratus pura ya apa-apa, kelakuan kok ngono itu bi. Wis terserah pangeran aja. Jadi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la takhuduhu sinatu walana. Dan dat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman, punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi lahu mafis samawati wa mafil ya, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro neng rumah sakit tuh, oksigennya larang ingun. Padahal kue nak loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng, karena alam ini milik zat yang gak butuh alam raya, sehingga kita yang make. Allah bikin air, Allah gak butuh minum. Allah bikin pari, padi gak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita ada ikut pun punya semua nang bek pangeran. Cek aja dengan Gusti gawe we melok nganggo, sing nganggu kita-kita ini. Coba aku raro, roh gawe rokok gunane apa raro? Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis ya sauri menimu. Sementing gue roh gunane rokok. Paham gak Roh gunane rokok, rokok roh carane mandorot kanggo kue jadi bodoh roy lah sementing. Kira ya, apa-apa tapi. Kulo seneng mbek kiai-kiai ini. Pancen ora ono wong pinter guyon koyo kiai. <laughs> Wis kulo winekani nih acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluarga ini Lukman. Sing ngisi Habib Umar Mutahar. Semua nang. <laughs> Jadi guyonan neng kiai-kiai ya ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar ada orang kiai rokok. Ini cerita-cerita anekdot eh. ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang saya bawa korek. <laughs> Sing kiai dia maksudnya aku nak mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok sama si bawa korek. <laughs> Maksudnya nak rokok mati gak ada jumat. <laughs> Jadi gak sambung apa? Nak guyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya, saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. <laughs> Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. <laughs> Wong-wong spesial, seneng seneng kalau niku uh, bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, apa? Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, cok. Jadi kula nu di grup kata lah, kiai sing seneng guyon, sing seneng. Mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mungkin kalau seneng, nono kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksi, maksiat itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon bahwa orang nggak uraan ya bagus. Wah sementing ikhlas. Wah syaratnya kafe itu sementing nopo. Ikhlas sudah ikhlas. Ya aku tuh spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing nopo. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca. <laughs> Wangku kaget kafe, Mereka pikirannya pikirannya berhenti kok ternyata. Mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya berhenti merasakan kemiskinan. Ya, jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka maka saya berhenti. Oh. ya jadi terus disebut no lahu ma sama samawati wa ma Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non Muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa opo e tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Kamane iso turu. Dan kalau orang rumah ayat kursi, rai iso turu, pe turu. Kan dia mau lesane gak tipe kula maca. Lahu ma fis samawati wa Terus mang dzalladzi yashfa'u indahu ila bi'izni. Ketika Allah itu segalanya tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil, mau coba bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. ada yang bitahkan, ada yang setengah-setengah. Afirno. -setengah Sing maca ya padha dene, ra paham mbek ngantuk bantuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Lah sampean bela di bela sing bener wis takok eh provokator. sing jelas <clears throat> latih maca iku terus. Jadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati? Pendak apa? Oh ya, ya, ya, ya, ya, ya, wah. Apa kok tunggale. Tau muni alhamdulillah nate apa nak permangan lho. <laughs> Muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah kok ora karu-karuan. Wong arah bakat wali kok teke wis elek. Jape gue keliru terus. Masih wong khusuk lah, ora bakat wali, khusuk tok tapi wis ruwet uripe ku ruwet. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yaswa'indahu ila ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main gak didelok orang tuanya, karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali. Duh main yang dunia ini pengiran diperhatikan Allah Taala karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti kaji Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat musabihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek maca surat hasr. Nah aku ijazah iku kowe ora mungkin surat hasr neng juz pira kira roh kok dijazahno. Sing gue loh, sing diakhiri sudi Lawan anzalna hadal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasyi'am. Itu tapi kok malaikat ngarap subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladhi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabim. Iya, ya bener, subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus. Tak terus ya terus waladhi akhrajal ladzina kafaru min waladhi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim di awalil hasr. Ma dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum um, fa'atahum tak terus serang rapal akhirnya ya itu tadi terus terakhir apa ya allah ma baina aitihim wa ma khalfahum terus wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah bahwa kita ini selalu objek punya ilmu ya dikasih punya rezeki ya dikasih punya apa saja di sehingga status kita makhluk statusnya Allah khalik statusnya Allah itu memberi statusnya kita hanya penerima itu bahkan termasuk bab ilmu bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi. Ila bima saat wasya kursi husamawati wal ardo dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Sehingga kita tahu wah keren. Terus wala yaudu ma dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, Sampai anu tak pasrah gawe kok ngurmat serengenge, sampean ngurmat listrik omahmu lho, kadang kabel pedot, dope pedot. Iku Allah ngurmat serengenge, mulai digawe nganti saiki. Gak tau mati. Gak tau bayar. PLN lho, kon gawe 0, sekian gak tau rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Allah gawe serengenge, mulai Nabi Adam nganti saiki ora tau bengkelno. Oke gak tau mikir ngono, pancen ra yo. Lah srengenge misalnya error terus Pangeran no, leren sih tolong ulan lagi ditoto. <laughs> ya repot dul-dul. Ngono kok ora tau mikir bocah kok. Mulane utak ku sing anut wali-wali ku teke waras. Men dhuwit ora di sumpah di dhuwit seneng wis ngono tok pikirane. Ora tau kagum mbek srengenge, ora tau bengkel, <laughs> ora tau. mereka mau ora bakat wali, itu teke wis. Innalillahi wa inna Ngono ya kok urip ngono-ngono. Habis <laughs> ben urip orang wong wayo apa? Mati nggo rame-rame apa? Dunyo. Dunyo nak ra ya sepi tenan. <laughs> Gak ana wong gawa nasa ilfat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar gua paham paham yang mulai apa yang mulai. gak takut ibu curi barang mau kaji. <laughs> Mau Gus Pak nerangno nopo Eh rekaman ini. Ate dong wakil. Tapi aku lebih seneng ngono, timbang nyimpul lo malah tambah keliru kabeh. <laughs> Lo nih paling aslinya paling ra cocok ngaji disimpulno. Uteke beda kok nyimpul iku terus piye. Tapi dilarang piye oh, niate ya seneng, tapi didukung mesti keliru. Wong lo keliru. Mergo mesti nganggo uteke deh. Deh. Isben ben nunggu rame-rame apa? Donya. Kulo kadang mikir ya Allah. saya lagi PLN ngurus listrik sa Indonesia Gue dibagi-bagi per wilayah. Jogja Jogja tok kok Bantul Bantul tok iku yang bengkel. Apa nggih srengenge iku langsung bener terus. Nak wong bosan dikebengi bengi ben ra ketemu srengenge digenti bulan nek enak. Kok bosan matahari, bosan rembulan ana mendung wis turu. Damuk bojo lah laudan selali. Sekarang itu segampang itu ngatur dunia itu segampang itu. Paham ya. Jadi suwenak lah pokoke urip wis suwenak, pokoke kafe anut pangeran wis suwenak. Wala ya itu hidup rumah, bahwa alilah, dan terus turu. Semun Gusti lo tak tilam, seteng dunia baik-baik saja. Sopan nang mbek pangeran. Ah, lah mau maca ngene kok ini kundangan. Kok kan jadi wali kuwi. Nah sing ora kursi terus ngeritik ora apal. Buta ah, kan <laughs> bisa apa los sih saudara di pitalas penting ke kapal ayat kursi sih ah, apa Ndak. Eh, kayak kayak apal sih terus lagi bid'ah nora Popo. Jadi mereka, mergo ngono. Kayak kula misalnya bid'ah nora tuh bener, Mereka ora ora tahlilan lah yo maca. Kula yo bingung ada pijen kan bilon di ora jelas sih. Yo ayat kursi ku Nah tentu ayat yang seperti ini kan nggak mungkin kualitasnya setingkat nyun sewu ayat wakulu wasrobu. Makanya banyak ulama sama delok tengene itkon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu nggak sekelasnya. Oh, coba jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab ya kalah muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wakulu wasrobu tentu kualitas fadoilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen jangan karena kurang sopan dengan kalam wah tapi tetap B beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco, nabi turu woco, di mana-mana woco. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di do. Paham wah? Ditulis didol. Baru kayak didol ya kayak hikmah yang akhirnya dipasang neng ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam berak Islam Baru barokah ya, ayat kursi. Ya sing aku pokoke berpikir positif wae. <laughs> Wah berarti sing di Islam bukti nopo ono ayat kursi ini. Lho kula nu beberapa kali dislametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang yang merasa nyaman mergo ning warunge ono ayat Wah berarti islami lah, ora kuatir iki ono daging celeng, tetep nulung ngoten. Ya ini jujur mawon, kula niku tetep asobia ternyata. Nak neng perjalanan sing gak jelas lor kidule ya ora ro daerah kok marung ngono ayat kursi. Paling ndak kan orang ini punya etika kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetap bantu lah tetap. Umpamane terus dikei nggon salat. Senajan tuh sing duwe misale mbok salat ora ya ora perlu. <laughs> ya aja seudon ngono ya anggap ae mosok masang ayat kursi kok. Ya sih gitu. Kan lumayan ada perangkat yang itu akhirnya ya bakule payu ayat kursi ini sing di rumah yo ya payu promosi na iki lami sing belanja ya yo nyaman terus padha enak lah ayat kursi ini sing enak mergo dinggo <laughs> ya tapi ya ndak lah nak niate ngono yo tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sen sendiri semua seneng tenan mbek ayat kursi ya ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sem. Nah, jadi kalau bayangin anggar turun jadi seneng. Senengnya wow, gusti nak kulo turun, itu langit bumi gak masalah. Bayangin nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan pala tak huduhu sinatu Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turun, Beberapa yang dituhankan selain Allah turun ngantuk. Bayang misalnya misalnya pas dungo, sing buat dunga nih turun. Kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la takhuduhu sinatu walanam. Allah ratau ngantuk ya betul nanti Akhirnya sewenang kita sewenang banget baik pangeran. Berkait dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya rodi itu billahi nabo rabba wabil islami dina. Al Islamu si Islam Al Quran dan Quran Muhammadun Rasulullah. Wa yang bagilan saya kelana ketika kita anak kula yang mengucap kita fikul yamin. Rodi itu bila hina robba rob bil islami dina. itu ridho ingsun billahi lan robban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing jadi pangeran. Muka mau pangeran ni Allah yo ya kacau tenan. Nanti pangeran terus turu. Terus ngantuk, nak ramangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya buat pangeran oh ya pusing kadang pas sare dungani tenan boleh pas apa sare ribet tapi kita di pangeran sing la tak khuduhu sinatu wala namu bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil qur'ani hukman wa imam dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan jadi imam Imammu panu terus nikmat mau biro Islam Quran Muhammadur Rasulullah wal afiatu lan sehat Aidifaul makarih tegese ora. Kaya kowe ngene iki ra di dhuwit lah kan gagah. Ora ning penjara, jajal kene penjara lara kabeh. Baru kau ra di penjara Mas yo dirokok saler ngalor ngidul ambek go nasok ihul ibad bariku kenalan ke grup wis rame dunya wis. <laughs> Gak penting ngaji paham ora penting, sementing tambah kena kenalan. Amit amit tenan wis ben go nego rame-rame apa dunya. Wasitro lan ketutup songko celo esatrul uyub. Dalah celamu ra konangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang aja menurut kara karuan. Lah ya rapati kona. Kenapa rapati konangan? Karena liyane ya sejenis. Jadi saling menutupi. Alhamdulillah ya. saling wal ghina lan semuge anin nas termasuk nikmat itu orang nggak tergantung orang lah di umur dunia yang dalam urusan dunia tapi urusan akhirat kira iso ora bergantung guru jadi semuge songko menuso terbebas itu mana nih urusan dunia nah, urusan akhirat kita butuh sanat sanat kita ilah rasulillah sallallahu alaihi wasallam kira oleh beragama berpikir sendiri kira oleh agama itu riwa riwayat kira oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sen sendiri kira oleh kudu nganggo sanat sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum itu saya tidak perlu sholat Allah kan tidak butuh ibadah kita ngapain kita sholat Bahmun sing sing Wong ngerti nak Allah butuh kita saja kok bogo kebanggaan mulai dhisik kiai ayo ngerti nak Allah butuh kita, kita yang butuh Allah. Lah mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita so. Nak Allah ora tau butuh, bocah kok goblok ora karuan. Ya itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya sen. Kita ndak, kita tahu Allah ndak butuh kita, kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita so sholat. Kok malah Allah rabu butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ya apa-apa. Kue ra ono Allah ora apa-apa aneh-aneh Zaman kue ra ono Allah ya apa-apa, baik-baik saja. Joko jokono kue itu masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. <laughs> nah, ora masalah Usnya dia non rokok. Ya jadi <clears throat> orang itu boleh tidak butuh orang lain tapi fi umurid dunia nah urusan akhirat kau tak butuh sanat ya wow inna hadal ilma dinun fangjuru amman huduna dinakum agama ini ilmu kamu harus punya sanat ya, mau misalnya kulo alhamdulillah di sanat kata lah keluarga saya terutama yang Mbah Mun terus ya sedang lain dari keluarga saya keluarga guru kita gurunya guru kita sampai cara nih bernafas kita wae eling Allah mau fi kulli nafasin apa ada dauni amillahi wa ifdali fi kulli nafsin wa nafatin wiswaya kita semua nafas kita Imam Syafi'i kalau anak kula cek cilik lah tak kon ngapal lebet iki karena apa ya jangan kira Imam Syafi'i terus koyok kue mau belajar fikih buatan Imam Syafi'i nak ape turu niku kula be apal beberapa sairnya Imam Syafi'i makanya saya tambah seneng ambek jeneng Imam Syafi'i jadi beliau nak ape sare iku apa eh, qalbi bi rahmatika wa humma unusi fi sirri wal i'lani wal fi sirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi terus terusan ini wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikru kabinan nafsi wan nafasi dadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun cara wong Jawa iku apa wong turu ra iso-iso apa jenenge kelibakan. Ini Imam Syafi'i mau sebarani kelibakan kok kowe. Ah, serepet. Santri ya. Napa manan? Sing rada Islami ngono, dul Apa? Resah Imam Syafi'i atau mikir utang iku aneh-aneh. Jadi wa mata kolab tulan ora tau molak malik ingsun. Maksudnya cara mau lho, cara bahasa kasar iku kelibakan. Fi naumi ing dalam turu ingsun wa fi sinati lan ing dalam ngantuk ingsun illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganmu benan nafsi antaraning jiwaku wan nafasi lan nafasku. Dadi wa ma taqallabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wan nafasi. Tadi ulama di itu beliau tidak bikin syair, tidak bikin naduman, spontan tuh muji Allah. Nah, saya kira ora, oh, sing madzhab-madzhab Syafi'i koyo Wape turu raiso iso glebakan. Mari rong mangan. Akhirnya mau mangan sih, barang mangan warak anu lego terus terus mau ngorok turu ya Allah karim ya dure ya Allah. Jadi misalnya raiso iso turu pikiran pertama mari kurang, mangan. Mangan warak rokokan saler terus apa? Turu ngorok. Wah karim setan min khawalika kanan kiri setan Pak pada ulama se ape turu wudu se, maca tasbih se. dari angen angan pangeran Rabbana ma khalaqta ada boh Fadila terus bismika Allahumma ahya bismika amun terus bismika tu jambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sabi wa rabbal arsil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wa nawa iku donga turu Ora ngarapal donga gue yakin ah, wesa aku muni wah gue Bak ngenyak wong ya tak tes malah isin <laughs> Yo ya dungane turu iku sing terkenal loh. Dungo turu mbek dungo ngaji bodoh. Allahumma bismika Allahumma <laughs> ya bismika. Mergo ana kiai kota. Bu, tahu doa ati ngaji Enggak tahu Pak Ustadz, dongane bismika Allahumma <laughs> ya bismika. Loh Pak Ustadz itu doa tidur. Karena kalau ngaji <laughs> Nah jare ora kiai. Donga turu mbek ngaji ku padha. Aku dicek <laughs> wis kal. Maksude ku piye kok donga turu mbek ngaji padha. Jebule nak ngaji turu. Ana kena ngaji dengan apa bismika Allahumma ya bismika Mahmud. <laughs> Terus ngaji. Faslon wis tok ndi-ndi. Serepet. Wis rame-rame. Jute ya urip apa? Wal afiatul lan afiate tifaul makare tegese ketolak sanggup barang sing ora seneng. Pokoke kula suwon nggih pokoke jenengan sing seneng pangeran iki sai-sai samu. Pokoke piye-piye sifat dasar wong mukmin biya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Misalnya ora iso asyaddu ya sementing hubban. Ya tentu asyaddu itu wong mukmin banget senenge ning pangeran. Kena makom rong iso asyaddu ya sementing ana senenge. Ya ana apa? ana seneng yes ya, dengan kadar yang klasem lah sampai so Ila ana makome para wali ya asyaddu apa? banget seneng. Mau apa turun orang mau cayat kursi gak lego ya paham. Cukup mau cayat kursi bedak tahli. Mulane aku seneng ono sing ngritik aku seneng. Oh, ben rame itu ben seru. Sing ngritik ya muka-muka apal tahlil. Dari ngritik itu fair, ora apa-apa apal terus ngritik. <laughs> mana tahlil sing ngomong salih Abdullah salati ala ya sati meneng kabeh wis. Iku men ada sing ngritik, sing melok ya ora apal. <laughs> Pokoke ujug-ujug muni, "Oh, filun." <laughs> susah iya, ya Iya deh kau Mas Oli. Abdullah salati ala asati makhlukatika. Nuri Huda saya Mas. Nuri Huda terus. Oh, aku sing guri semua orang gofil. Ah, terus ngerame ini tok. Makiai ini apal, gus. Ah, profesi ini apal. Karena yang desa modelnya permanen, bagian tahlil yo. Tahlil terus, bagian dungo yo. Jadi sehingga Kiai Dongo kok digeser jadi mimpin tahlil yo iya gagap. <laughs> lo akeh lo Kiai ngalim kon pemikir tahlil yo mikir mergo. Wah, datang daerah kula Kiai ngalim bar kon mimpin tahlil terus mau maca lelel wadah. Wah niki sempun niki pun <laughs> tak tatakoi Tak takoki kena apa? Kapal. Dene <laughs> rapal urutane iku rapal. Iku kan butuh apa ya, ya butuh keahlian ya gitu. Ya. Repot. Kok <laughs> gini sing tahlil loro, kapok ini. Ya, nah, kula tetep apal tapi singkat ta. Iku ngene ono sing luwih ahli to. Wong seguri wis Sengguri kacau meneh Tahlil dening kiai iki sengguri sampe wah suwi iku. <laughs> Mergo terkenal mbah iku nak tahlil. Suwi ada masyarakat repot bareng diumumno mbek BMC tahlil dipimpin kiai niki sing nguri jawab ah sawe mana Langgar donga dene Gus Pak dos Wah cepet ya mesti Gus Pak. Aku mergo ngono donga suwi ra mesti mandi ya sadok cepet ae. Timbang donga nguri. Sing nguri mesti gremeng. Ana wong gak terkenal dongane suwi mesti diceng wis nguri. Waduh apa? Sawe. Mergo pikirane wong-wong wis nang berkat dibagi mulai. <laughs> Sadok. Mulane sing kritik ku keben ben ben balance ya, ben seimbang. Cuma kalau suwon sing kritik ya kudu ngergani lah piye iku umat dilatih kenal pengirani liwat kalimat toy karena itu cara ya. Coba nak wis kenal yo aja waca benda dalil, tapi turu yo diwaca ning omah yo di Tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jambi-jambi ben ora nyoal blonjo. <laughs> eh swaca dhewean ning kamar dinikmati. Mbok waca ngarepe bojomu pas auzubillahi minasyaitonir rajim. <laughs> Bojomu riwat, memang aku setan. <laughs> ala perkara tho Perkara Enak memang dia barani minasyaitonir rajim. Ya, nak maca kok jebanter-banter. Ngomong ngarepe bojomu pas liwat pas apa auzubillah minas syaitonir rajim Bujumu ngamuk malah repot Anan sen sange anas anan nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa nabi ya yaqulu dawuh sapa Buku pangeran sira kabeh fil hadis kulsi dalam hadis kulsi dawuh ya ibnu adam ya anak adam tafarrukh tenanono sira ibadi tafarroku fokus farokh fokus tafarroh fokus sira tapi mosok kiye nama nomane fokus apa kiye nama nomane apa tenanono sira li ibadati krana ibadah ingsun amlak mongko ngebai ingsun kolba kae ngati sira hinan ing semuge kowe atimu kebai eling aku mesti atimu sugih wa amlak wa amlak lan ngebai ingsun ya deka ing ngarepmu rizkon apane rezekine utawa rizkon ing rezeki wis aku iku eling aku tenanan mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi ya bna adam la tabak atau aja ngedoh sira an isange ingsun Kowe geman adoh kok aku Kaya apa apike pangeran. Dat sing gak butuh kita tapi mengandani kita. Kowe kok jadoh kok aku. Wis sing parek aku. Mergo kae nak adoh kok aku amlak. Mongko nut apa jenenge ngebayi ingsun kolbaka fakron. Kowe nak adoh kok aku mesti kau fikir. Ini sojo sampai kau yo fikir hati fikir dunia merkau adoh kau pengen. Wong nggak adoh kok pengen di amlak kolbaka fakron. Wa amla ulan ngebaying sunyade ka ing tangan loro sira syukulan ing sibuk. akhirnya wes ada pangeran sibuk tapi ora baru kai uri uri Iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi kai uri. Mergo ada saking penge pangeran. Ruang riwayat hati sobat atau wam to broni wal Hakim.